Dan kita masih melanjutkan beberapa peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud Di antara kejadian yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan demikian pula Al-Imam Muslim Al-Imam Ahmad dalam musnadnya mereka meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan lamma kana yaum Uhud انهزم ناس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dalam peristiwa perang Uhud tatkala sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa dalam peristiwa perang Uhud meskipun pada awal-awal peperangan kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang musyrik akan tetapi disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk tidak meninggalkan bukit Uhud menyebabkan kekalahan dialami oleh kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dan bahkan sempat tersiar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan ternyata itu merupakan berita palsu yang disebarkan dalam kondisi sebagian kaum muslimin mereka sudah dalam keadaan bingung disebabkan karena pasukan kaum muslimin yang kocar kacir menyulitkan mereka untuk membedakan antara kawan dan lawan sehingga sebagian dari para sahabat terbunuh di tangan kaum muslimin sendiri sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya ayah Hudzaifah ayah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhumah maka tatkala sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talha baina yadayhi mujawwaban alaihi dalam keadaan Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an beliau tetap berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memberikan perlindungan kepada Rasulullah dengan menggunakan perisai untuk melindungi dirinya dan melindungi Rasulullah alaihi salatu wasallam wa kana ramiyan shadidan naza' dan beliau Abu Talha Sari ansari beliau dikenal sebagai seorang uh, ahli memanah ya apabila beliau uh, melemparkan anak panahnya seringkali mengenai sasaran ramian dan naz'a yani benar-benar beliau uh, dikenal sebagai ahli panah yang mampu melemparkan anak panahnya dengan kuat. Kasara yauma idzin qausaini aw thalatha. Di mana beliau mematahkan pada saat itu dua uh, eh, kaus yang dimaksud kaus yaitu uh, alat untuk melemparkan anak panahnya. Ya, uh, alat panah itu sendiri. Beliau mematahkan dua atau tiga Nah, disebabkan karena beliau uh, sangat kuat sekali ketika beliau melemparkan anak panah sehingga sampai mematahkan dua atau tiga. Wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu al-ja'bah minan nabal. Dan di antara kaum muslimin ada yang mereka lewat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa anak-anak panah yang diletakkan di dalam al-ja'bah. Ja'bah itu tempat uh, anak panah diletakkan kinana maka pada saat beliau melihat ada seorang dari kaum muslimin membawa anak-anak panah yang di, dimasukkan ke dalam al-ja'bah fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan badannya unzurah li Abi Talha berikan berikan anak panah itu kepada Abu Talha yakni biar Abu Talha yang yang akan melempar kaum musyrikin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sambil memberikan perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumma yushrifu ila al-qaum. Kemudian uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingin menampakkan dirinya di hadapan kaum. Fayaqulu Abu Talha maka Abu Talha mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Nabi Allah bi abi anta" Wahai Nabi Allah, la tusyrif alla yusibaka sahmun. Jangan engkau menampakkan dirimu agar kemudian tidak ada anak panah yang mengenai tubuhmu. Nahri duna nahrik. Leherku memberi perlindungan kepada lehermu. Maksudnya beliau akan terus memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terkena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama uh, beliau masih hidup karena beliaulah yang memberi perlindungan kepada Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Maka di dalam hadis ini uh, ah, mangkobah keutamaan yang dimiliki oleh Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dan perjuangan beliau yang demikian gigih dalam memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kisah uh, meninggalnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dan kain kafan yang beliau miliki tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tubuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari demikian pula Al-Imam Muslim dari hadis Khabbab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami harapkan adalah wajah Allah sehingga pahala kami pun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa minna man madha bi sabilihi lam ya'kul min ajrihi syai'an di antara kami ada yang telah melalui jalannya, yang telah meninggal terlebih dahulu. Dia tidak sempat merasakan uh, hasil dari perjuangan. Dia meninggal terlebih dahulu. Minhum Mus'ab ibn Umair kutila yauma Uhud. Di antara mereka yang, terli, uh, yang meninggal terlebih dahulu di awal-awal perjuangan Islam bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Mus'ab bin Umair yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Walam yatruk illa namirah. Dan beliau tidak meninggalkan kain kecuali namirah. Namirah sejenis kain yang lebar. Itulah yang ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kunna idza ghattaina ra'sahu badat rijlah dan kami apabila menutupi kepalanya maka yang nampak kedua kakinya karena pendeknya eh, kain nemirah tersebut yang tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tubuh Mus'ab radhiyallahu an wa idza ghattaina rijlaihi bada ra'suh dan apabila kami menutupi kedua kakinya maka kepalanya nampak faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ghattu ra'sahu. Tutuplah kepalanya waj'alu ala rijlaihi minal idkhir. Adapun bagian kakinya tutuplah dengan menggunakan rerumputan al-idkhir. Maka di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa apabila uh, kain kafan tidak mencukupi untuk menutupi tubuh seorang mayit, maka yang didahulukan untuk ditutupi adalah bagian kepala. Adapun yang tidak tertutupi maka ditutup dengan sesuatu yang bisa menutupi ya apakah dari al-idhir rerumputan yang kering atau yang semisalnya yang dapat digunakan untuk menutupi kaki si mayit wa minna man aina adlahu thamaratu fa huwa yuhdibuha dan di antara kami ada yang merasakan hasilnya hasil perjuangan maka dia pun memetiknya yaitu mereka para sahabat yang uh, masih diberikan umur yang panjang merasakan kejayaan al-Islam mereka mendapatkan harta rampasan perang naam dan melihat uh, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam al-Islam dan disebutkan dalam riwayat yang lain dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika dibawakan kepada beliau makanan wakana saiman dan ketika itu beliau sedang berpuasa ini Abdurrahman bin Auf faqala lalu berkata Abdurrahman qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni telah terbunuh Mus'ab bin Umair dan beliau lebih baik dariku fi burdah di mana beliau dikafani dengan uh, sehelai kain burdah. In ghuttiya rasuhu badat rijlah wa in ghuttiya rijlahu bada ra'suh. Apabila kepalanya ditutup maka kedua kakinya nampak. Dan apabila kedua kakinya ditutup maka kepalanya nampak. Wa urahu qala wa qutila Hamzah wa huwa khairum minni. Dan para hadis ini juga mengatakan bahwa Abdurrahman mengatakan dan terbunuh pula Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib dan dia lebih baik dariku. Lihat bagaimana sikap tawaduknya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka lebih baik dari yang lainnya, bahkan mereka merendahkan eh, mereka mengatakan bahwa mereka eh, dari kalangan para sahabat lebih afdal, lebih utama dari mereka sendiri. Padahal mereka seluruhnya ada di kalangan para sahabat yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Thumma busitalana minad dunya. Lalu setelah meninggalnya mereka-mereka yang telah mendahului maka dibentangkanlah untuk kami dunia dengan mendapatkan harta rampasan yang melimpah Abu Qala atau beliau mengatakan u'tina minad dunya ma u'tina. Dan kami pun diberikan dunia sebagaimana yang telah diberikan kepada kami. Wa khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Dan kami khawatir jangan sampai dunia yang dibentangkan ini merupakan kebaikan yang disegerakan untuk kami sehingga di akhirat tidak lagi merasakan kebaikan. Rasa khawatir yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu beliau mengkhawatirkan ya pada saat dibentangkannya dunia diberikan berbagai macam kenikmatan dunia beliau khawatir jangan sampai ini merupakan kebaikan yang disegerakan di dunia sehingga di akhirat tidak lagi mendapatkannya sehingga beliau mengatakan yang terdahulu yang mereka meninggal lebih dahulu Mus'ab bin Umair demikian pula uh, Hamzah dan yang lainnya dari para sahabat mereka lebih baik mereka belum sempat merasakan nikmatnya dunia dan Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka thumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am kemudian Abdurrahman bin Auf pun menangis sampai beliau meninggalkan makanan yang diberikan kepadanya dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين انصرف من أحد مر على موسى بن عمير وهو مقتول على طريقه bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau kembali dari peristiwa perang Uhud maka beliau pun melewati uh, Mus'ab bin Umair yang terbunuh yang terbunuh yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati jasadnya fawaqafa alaihi wa maka Nabi SAW berdiri di hadapannya dan mendoakan kebaikan untuknya. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila." Di antara kaum mukminin di antara mereka ada beberapa orang yang mereka jujur dalam menetapkan janjinya di hadapan Allah dan di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya di antara mereka ada yang masih menunggu dan mereka tidak mengganti sama sekali apa yang telah menjadi janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu anna haula'i syuhada 'inda Allah yaumil qiyamah." Aku mempersaksikan bahwa mereka-mereka ini menjadi saksi-saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fa'tuhum wa zuruhum. Maka datangilah mereka dan ziarahilah mereka. Walladzi nafsi biyadih la yusallimu alaihim ahadun ila yaumil qiyamah illa raddu alaihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat melainkan mereka menjawab salam tersebut. Maka di dalam riwayat ini menunjukkan anjuran seorang untuk menziarahi kuburan dan anjuran pada saat seorang menziarahi kuburan mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Maka ma'asyarul ikhwah rahimakumullah ini beberapa uh, peristiwa yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian penting dalam peristiwa perang Uhud dan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita melanjutkan ke peristiwa setelah kejadian uh, perang Uhud ini. Sampai di sini insyaallah wa akhir da'wana أن الحمد لله رب العالمين فضلوا حفظكم الله